Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dibahas oleh para ulama dalam masalah itu, ya. Jadi ketika dia tentunya bahkan itu mungkin bisa jadi perubahan dalam tiga kali tiga kali perubahan ya kan. Pertama dia sebagai makmum, kemudian ketika selesai bersama imamnya, tentunya dia sholat sendirian sekarang kan. Nah, kemudian datang lagi orang, akhirnya dia sebagai imam lagi, ya kan? Ya, dalam hal ini insya Allah hal tersebut diperbolehkan. Insya Allah hal tersebut diperbolehkan. Ya, dalilnya mana? Dalilnya hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang sudah lewat kita sebutkan. Ya, perhatikan dalam hadis tersebut pertama dalam salat malam ini Rasulullah SAW salat sendirian. Beliau salat sendiri sendirian. Beliau tidak niat sebagai imam di situ. Nanti ketika Ibnu Abbas datang, Ibnu Abbas datang itu di pertengahan salatnya Rasulullah Ya, dalam hadis tersebut. Di pertengahannya salatnya Rasulullah, Ibnu Abbas tidak masuk dari awal. Oleh karenanya kan ketika e, Ibnu Abbas salah berdirinya di samping Rasulullah sebelah kiri, Rasulullah kan memutar ya kan? Tidak menegur Ibnu Abbas. Nah, sebab kalau beliau tegur batal salat beliau ya kan? Tidak boleh berbicara ya kan? Akhirnya beliau hanya sekedar memutar kepalanya Ibnu Abbas dan diletakkan ke samping ke samping kanan. Nah, di sini kata para ulama, Rasulullah yang tadinya niat salat sendirian Ketika Ibnu Abbas masuk, tentunya beliau sudah merubah niatnya. Niat sebagai apa? Niat sebagai imam. Nah, dari sinilah kata para ulama, beliau mereka mengambil istimbat hukum boleh keadaan-keadaan yang seperti itu. Boleh misalnya tadi, ya kita tadi kita masbuk, ya sebagai makmum, ya kemudian ketika datang orang ingin menjadikan kita sebagai imam, boleh. Boleh hal tersebut dan kita apa e, berniat sebagai imam dan orang di belakang adalah makmum kita. Itu diperbolehkan insya Allah. Nah.